kita bisa bertemu kembali pada kesempatan ini dan kita masih membahas tentang tauhid atau akidah dan keyakinan seorang muslim. Ikhwan fillah azakumullah. Pembahasan malam hari ini <clears throat> uh, akan membahas tentang sebagian kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada pertemuan yang lalu dibahas tentang kelemahan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala di mana makhluk-makhluk siapapun dan apapun ternyata begitu lemah tidak memiliki kemampuan apa-apa bahkan makhluk yang paling mulia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pun menyatakan bahwa tidak bisa menolong siapapun bila Allah Subhanahu wa taala menghendaki uh, suatu musibah pada seseorang. Sehingga kalau begitu selain Allah Subhanahu wa taala tidak berhak diibadahi karena lemah. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini <clears throat> kita akan menggambarkan melalui beberapa ayat dan hadis Nabi SAW Alaihi Wasallam tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang ini juga menunjukkan wajibnya kita mentauhidkan Allah karena kebesaran Allah karena keagungannya disebutkan <clears throat> di dalam surat Saba ayat yang ke-23 firman Allah Subhanahu wa taala hatta idza fuz'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al haqqa wa huwa al-'aliyyul kabir disebutkan di sini ayat 23 yang maknanya hingga apabila khuzi'a an kulubihim yakni mereka tersadarkan maksudnya di sini para malaikat Kalau mereka mengatakan Mada qala rabbukum Apa yang dikatakan rob kalian Kalau mereka mengatakan Yang lain menjawab Al-Haq Rabb kalian mengatakan suatu kebenaran. Wa huwal aliyul kabir dan Allah Azza wa Jalla Maha Tinggi dan Maha Besar. Diterangkan oleh <clears throat> eh, para ulama bahwa terkait ayat ini yakni uh, apabila Allah Azza wa Jalla berfirman di hadapan para malaikatnya. Para malaikat tersebut sampai yakni uh, semacam tidak tersadarkan ya sehingga setelah itu baru mereka tersadarkan kemudian bertanya kepada yang lain apa yang dikatakan Rob kalian maka <clears throat> malaikat yang lain pun menjawab, Qalu al-haq, Rob kalian mengatakan kebenaran. Nah, <clears throat> ini sedikit dari gambaran kebesaran Allah Subhanahu wa taala bahwa malaikat-malaikat Allah ketika mendengar firman Allah Subhanahu wa taala sampai mereka tidak mampu. Padahal malaikat itu adalah makhluk-makhluk yang besar, yang kuat, yang kokoh. Namun ketika mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, sebagian mereka sampai tidak semacam tidak sadarkan diri. Diperjelas ayat ini dengan <clears throat> hadis dalam kitab sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kala <clears throat> beliau bersabda jika Allah al-amra fis sama apabila Allah Subhanahu wa taala memutuskan suatu perkara di langit tarabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqawlihi para malaikat meletakkan sayap-sayapnya karena tunduk terhadap apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ka'annahu silsilatun 'ala Safwan yanfudhuhum dzalik. Seolah-olah itu merupakan suara rantai ya gemerincingnya rantai yang jatuh pada batu yang keras. Yanfudhuhum dzalik. Menembus mereka suara itu hatta idza fuzia an qulubihim sehingga bila mana mereka tersadarkan mereka pun berkata madza qala rabbukum apa yang difirmankan oleh Rabb kalian ya qalul haq mereka pun menjawab yang difirmankan adalah kebenaran wa huwal aliyul kabir dan Allah azza wa jalla maha, maha tinggi dan maha besar Fayasma'uha mustarikus sam'i wa mustarikus sam'i. Nah, ketika para malaikat menyebutkan apa yang difirmankan Allah, ternyata mustarikus sami, jin pencuri berita. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Fayasma'uha mustarikus sami. Ternyata jin pencuri berita mendengar apa yang di diucapkan para malaikat itu. Wa mustarikus sam' dan pendengar pencuri dengar yang lain. Hakadha ba'dhuhu fawqa ba'dhin. Wasafahu Sufyan bi kaffihi harrafaha wa baddada baina asabi'ihi. Hakadha seperti ini sebagian di atas sebagian yang lain. Sufyan perawi hadis itu menggambarkan dengan jari-jarinya. Ya, harrafaha yakni beliau miringkan dan beliau renggangkan. Jadi seperti ini, satu di atas yang lain terus tumpuk. Fayulqiha fayasma'uha al-kalimah. Maka jin pencuri pendengaran e, kalimat yang diucapkan malaikat itu dia mendengar kemudian dia lontarkan sampaikan kepada yang di bawahnya. kihal akhar ila mentahta. Kemudian yang lain melontarkan ke bawahnya lagi. Yani apa disampaikan ke yang bawahnya. Terus sampai yulkiha ala lisanis sahir awil kahin. Disampaikan kepada akhirnya ke tukang sihir atau dukun atau tukang ramal. Farubbama adrakaha syihabu qabla an yulqiyaha. Bisa jadi terkadang sebelum disampaikan sudah ter apa lempar oleh uh, pecahan bintang berapi sebelum dia menyampaikan. Warubbama alqaha qabla an yudrikahu. Dan terkadang sudah kadung menyampaikan sebelum terlempar. Sehingga sampai akhirnya ke para dukun-dukun itu. Fayakzibu ma'aha mi'ata kadba. Lalu si dukun membuat kedustaan bersama berita itu seratus kedustaan. Fayuqal maka dikatakan oleh orang-orang, alaysa qad qala lana yawma kada wa kada, kada wa kada?" Bukankah si dukun pernah mengatakan kepada kita dulu begini dan begini? Yani dan itu benar. Fayusaddaku bitilkal kalimah. Akhirnya dukun itu dibenarkan disebabkan satu kebenaran itu. Allati sumi'at minas sama yang didengar dari langit. Demikian disampaikan dalam riwayat Abu Hurairah ini. yakni e, pada riwayat ini penulis ingin e, menyampaikan kepada kita bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana para malaikat di hadapan Allah Azza wa Jalla. Yani ketika Allah memutuskan suatu perintah ya ternyata malaikat ya begitu tunduk kepada Allah Azza wa Jalla sampai sayap-sayap mereka mereka letakkan dan bahkan sebagiannya semacam tak sadarkan diri ya ketika mendengar firman Allah Subhanahu wa taala itu ya Nah ini ikhwan fiddin azakumullah sebagian sekali lagi dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala ya sehingga uh, seorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dia beribadah betul-betul kepada zat yang maha agung zat yang maha besar zat yang maha mampu zat yang makhluk-makhluk besar seperti para malaikat pun tunduk patuh kepadanya dan tidak mungkin bermaksiat sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi <clears throat> dengan kebesaran Allah ini pantaslah Allah Azza wa Jal sebagai ilah, sebagai sesembahan kita semua, sebagai uh, zat yang kita tundukkan diri kita kepadanya, kita hinakan diri kita kepadanya, ya. Dan ini jelas sekali lagi ber uh, apa berbeda sekali keadaannya dengan makhluk-makhluk yang diibadahi selain Allah. Kalau kita lihat pada penjelasan yang lalu, pertemuan yang lalu, ya, makhluk-makhluk yang diibadahi selain Allah Azza wa Jalla dengar saja tidak ketika diserukan padanya doa. Mungkin ada yang dengar tapi nggak bisa mengabulkan doa. Ya, tidak punya apa-apa. Ya, sampai kitengir, kulit ari biji kurma pun tidak punya. Nah, serba lemah. Sehingga tidak pantas diibadahi sama sekali. Berbeda dengan Allah Azza wa Jal yang maha besar, yang maha mampu, yang maha agung, yang maha tinggi, ya, sehingga betul-betul oh, seorang muslim ya, wajib menundukkan dirinya, menghinakan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Besar. Kemudian di sini dalam hmm, riwayat ini diceritakan bahwa ketika para malaikat saling bertanya di antara mereka apa yang difirmankan Allah, kemudian yang lain menyampaikan mengatakan begini begitu. Nah, Diceritakan dalam riwayat ini bahwa ternyata di sana ada pencuri berita. Di langit ada jin-jin pencuri berita. Nah, ini jin-jin pencuri berita ini begitu banyak dulu sebelum sebelum datangnya kenabian. Sebelum datangnya apa uh, Nabi Muhammad saw tapi ketika menjelang datangnya Rasulullah SAW itu sudah mulai sedikit karena penjagaan langit diperketat. Ya makanya di sebuah riwayat jin-jin itu merasa aneh kenapa kok sekarang begitu ketat <clears throat> penjagaan di langit itu. Pasti ini ada sesuatu. Cobalah kalian cari sesuatu tadi. Akhirnya diutuslah ya jin-jin tersebut yakni ke berbagai arah untuk melihat apa sesungguhnya yang terjadi. Ternyata mereka melihat Nabi sedang sholat, membacakan ayat Al-Quran, akhirnya mereka mengatakan kalau begitu ini, ini sebabnya, yakni kedatangan Nabi terakhir ini, ini sebabnya sehingga e, penjagaan di langit diperketat, ya dan ini juga diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Jin bisa kita baca bagaimana kisah ya eh, jin-jin uh, tersebut dan sebagian mereka akhirnya masuk Islam sebagian jin itu akhirnya masuk Islam adapun kisah para pencuri berita di langit ini <clears throat> diceritakan bahwa mereka saling uh, memberitakan kepada yang lain mereka bertumpuk-tumpuk ya Ketika salah satu dengar, maka segera menyampaikan ke yang di bawahnya, yang di bawahnya menyampaikan lagi ke yang bawahnya dan terus. Nah, <clears throat> terkadang Allah Subhanahu wa taala yakni melim apa mengutus para malaikatnya untuk melimpar mereka dengan syihab. Syihab ini ya bintang atau pecahan bintang ya meteor atau yang semakna dengan itu yang berapi dan melempari mereka. Nah itu terkadang terkena jin-jin tersebut sebelum menyampaikan berita, terkadang terkadang juga belum belum terkena dan sudah kadung menyampaikan berita. Nah, ketika berita itu berhasil disampaikan kepada jin yang di bawahnya terus terus terus sampai ke bawah, maka jin yang paling bawah pun akhirnya menyampaikan kepada para dukun atau tukang sihir dan atau tukang ramal. Nah, jadi dari sinilah kita mengetahui ternyata memang ada kerjasama dalam bab berita-berita ya antara para tukang ramal, dukun atau tukang sihir dengan jin-jin tersebut. Sehingga ketika jin itu mengabarkan dan benar, ya rupanya memang ada bocoran seperti ini ya. Tapi disebutkan di sini oleh Nabi SAW, dia membumbu bubui. Jadi satu berita itu dikasih bumbunya seratus kedustaan. Ya. Cuma anehnya, dukun itu tetap dipercaya. Dengan mengingat-ingat dulu ketika itu kan pernah mengatakan ini dan benar. Nah ini yang dijadikan patokan ya, yang pernah benar itu. Padahal kalau dikalkulasi berapa benernya berapa salahnya ya jelas banyak dustanya ya karena ini satu banding seratus bahkan di sini tapi saya disayangkan <clears throat> banyak orang lebih percaya kepada dukun-dukun tersebut e, dibanding yang lain disebabkan karena apa yang pernah dia katakan dengan benar itu demikian e, <clears throat> Nabi memberitakan <clears throat> pada hadis ini. Ikhwan fillah azakumullah di sini juga disampaikan <clears throat> pada riwayat yang lain eh, <clears throat> dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza arada Allah an yuhiya bil amri wa takallama bil wahyi, as samawati minhu rajfah." atau qala ra'dah syadidah khaufan min Allah. Apabila Allah Azza wa Jal hendak mewahyukan suatu perintah atau Allah Azza wa Jal bicara dengan wahyunya, maka langit itu bergoncang. Ra'dah syadidah, guncangan yang kuat karena khaufan min saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. فإذا سمع ذلك أهل السماوات فعقوا وخروا لله سجدا bila penduduk langit mendengar firman Allah tersebut mereka pun pingsan dan tersungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa taala fayakun awal man yarfa' ra'sahu Jibril sehingga yang pertama kali mengangkat kepalanya adalah Jibril lalu Allah Azza wa Jalla menyampaikan wahyunya kepada Jibril Kemudian malaikat Jibril melewati para malaikat yang lain dan tiap kali marra bisamain sa'alahu malaikatuha. Tiap kali melewati langit ya, lapisan ini, lapisan itu dari langit, penduduk di langit tersebut bertanya kepada malaikat Jibril, "Madza qala rabbuna ya Jibril?" Apa yang difirmankan oleh Rabb kita ya Jibril? Fayaqulu Jibril mengatakan al-haq, kebenaran yang dikatakan Rabb kita wa huwal aliyyul kabir dan Allah Maha tinggi dan Maha besar. Fayaquluna kulluhum mithla maqala Jibril. Maka semua malaikat yang dengar atau semua malaikat mengatakan seperti yang dikatakan Jibril. Fayantahi Jibril bil wahyi ila haidu Allah. Kemudian Jibril menyampaikan wahyu kepada siapa yang Allah perintahkan yakni untuk disampaikan kepadanya. Nah ini lebih jelas lagi menceritakan bagaimana yakni kebesaran Allah Subhanahu wa taala walaupun ini riwayat ada kelemahan namun yakni mungkin sekedar untuk dukungan bagi riwayat sebelumnya dan memperjelas. Jadi yang jelas di sini ya digambarkan bagaimana yakni makhluk-makhluk yang agung ya sampai langit yang kokoh, langit yang besar, yang luas ya bergoncang para malaikat sampai tidak sadar tersungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa taala ini kan menggambarkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi maksud daripada hadis-hadis ini disampaikan agar memberikan kepada kita uh, suatu ilmu tentang kebesaran Allah sehingga kita ketika mentauhidkan Allah beribadah kepada Allah semakin mantap semakin kita menghinakan diri kita kepada Allah, menundukkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Besar dan yang Maha Agung. <clears throat> ya, Allah alam iswab, sementara kita cukupkan sampai di sini. uh, <clears throat> selanjutnya mungkin ada hal yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan.